dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ayat ini ayat yang sudah diketahui oleh kebanyakan orang manusia. Hadir ayat yusammiha ba'du salaf ayat al-mihnah Ayat ini sebagian salaf rahimahullah menamakannya dengan ayat al-mihnah, ayat ujian. ay eh, al-ikhtibar wal imtihan. Ya, sama artinya. Al-mihnah ai eh, al-ikhtibar wal imtihan. Ujian. Wadhalika ana qauman karena hal itu sungguhnya suatu kaum idda'u annahum yuhibbunallah mereka mengaku bahasanya mereka mencintai Allah fa'amarallahu nabiyahu ayat tahidahum dan mizan maka Allah memberitakan kepada nabinya SAW untuk membatasi mereka dengan timbangan ini timbangan kalau engkau kalian mencintai Allah maka ikutilah Nabi itu timbangannya wahwa yaitu ingka nusadiqina faliyattabi'u ar-rasulah sallallahu alaihi sawa'un kanu minal yahud au minan nasara au minal munafikin jika mereka orang-orang yang jujur keimanannya maka ikutilah mereka harus mengikuti Rasulullah SAW sama saja apakah mereka dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara atau dari kalangan orang-orang munafik Al-muhim yang penting ay eh, wahidun yad'i annahu yuhibbullaha bihadal mizan seorang yang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah dengan timbangan ini, timbangannya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketimbangannya. Wa qalatil yahudu nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi Nasara pernah berucap dengan ucapan-ucapan yang semisal ya, mereka mengaku-ngaku yaitu dan telah berkata orang Yahudi dan Nasara kami adalah anak-anak Allah dan aku kami pun mencintai ahibba'uh ya mencintai ya idza kana sadiqin falyattabi'ur rasulah kalau mereka itu jujur pasti mereka akan mengikuti rasul tidak mengatakan kami ya itu anak-anak Allah tidak asli. Mereka akan mengikuti Rasul yaitu Isa alaihissalam saat itu. Amma mujarrad dakwah adapun hanya semata-mata pengakuan sebagaimana pengakuan oleh anak-anak muda zaman sekarang ini. Gitu? Aku begini dan begini. Coba lihat ada ada ucapan syair wa kullun yadda'i waslan والليلة لا تكر لهم la tukirru lahum bidalika maka setiap orang di bandar saat itu daerah sebutkan setiap orang itu mengaku punya hubungan dengan Laila dan Laila sedangkan Laila itu tidak menyatakan yang demikian itu untuk mereka. Itu iya mas, ini Laila ini. Laila disenangi oleh banyak orang, ngaku mengenal Laila, berhubungan dengan Laila, tapi Laila tidak menyatakan demikian pada mereka. Ya, anak-anak muda? Iya, anak-anak muda. Betul enggak? Ahmad, betul. Pernah mengalaminya? Belum pernah. Oh, Pobi benar. Antum pernah mengalaminya Rafif? Enggak pernah. Tenang, Hmm. Kamu punya idola siapa? Idolamu siapa? Enggak ada. Pernah mengalami idola? Hah? Enggak ada. Nah, ini yang senyum-senyum ini aja ah, cah cah cilik satu lagi. Punya punya idola enggak? Punya. Pernah suratan sama idola. Tapi idolanya enggak mengenal kamu. Hmm. <laughs> Nah, ini mirip ya dari zaman ke zaman mirip saja ya. Nah. Senang sama si idola kirim kirim sama idola. Nama saya begini-begini tinggal di sini. Tapi idolanya enggak kenal sapa kui Nah, Nah, Alhamdulillah alam antum tidak mengalaminya ya. Baik. Udah. Lihat Kullu kullun yad'i annahu yuhibbullaha li'anna da'wa sahlatun. Setiap orang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah karena sesungguhnya pengakuan itu gampang. Pengakuan itu gampang. Eh, buktinya mana? Lakin al-kalam al bayyinah wal bayyinatu ala mudda'i dan bukti itu atas orang yang mengaku-ngaku. Eh. Fa idza kanu yuhibbuna Allah haqqan falyattabi'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka mencintai Allah yang benar, maka mereka hendaklah mengikuti An-Nabi SAW liyanalu ma huwa a'zam min da'wahum wa huwa mahabbatullahi lahum agar supaya mereka mencapai apa yang lebih besar dari pengakuan mereka itu yaitu kecintaan Allah terhadap mereka. Itu yang paling penting. Pengakuan mereka itu yaitu kecintaan Allah pada mereka itu terbukti dengan bayinah, dengan bukti. Walihada qala ala sebab Allah berfirman Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuh yuh bibikumullah Ya Masjidul mana kita sudah terjemahkan tadi. Fasya'nu laisa an bas balisa'nu an tuhib an tuhabbu an tuhabba. Eh. Keadaan itu bukanlah di, uh, kalian atau kamu mencintai tetapi keadaan itu adalah engkau dicintai. Amma anna atau antuhib antuhibbah wala tuhab fahada adabun. Keadaan itu adalah kamu dicintai. Itu yang penting. Ya. Adapun kalian atau kamu mencintai dan tidak dicintai itu ada siksa namanya. Tahu Mas? Ayo. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji. Kalau kalian mencintai Allah, Allah akan mencintai kalian. Tapi yang kalian itu ternyata mencintai tapi tidak dicintai. Berarti ada sesuatu yang kalian itu tidak menjalani syarat dicintainya Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah adab datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih panjang ceritanya dari tulisan beliau ini. Unduru ila barirah wa mugis ada kisah dua orang di zaman Nabi. Seorang bernama Barirah, seorang istri dan seorang suami bernama Al -Mugith, namanya Mugith. Khayyaraha an nabi sallallahu Ya. Nabi suruh memilihnya. Qala berkata, "Ikhtari li Pilihlah untuk dirimu sendiri Kepada Barirah Qalat berkata Barirah La uridu arrojula Aku tidak ingin laki-laki ini Ta'ni dia maksudkan Zawjaha, suaminya. Dia tidak suka sama laki laki ini, suaminya. Fatolabat al-khiyar Di nafsiha. Kemudian dia meminta untuk pilihan untuk dirinya sendiri wasyar'u yumakkinuha min dalik. Sedangkan syariat ini membolehkan dia atau memantapkan dia dalam perkara itu. Fakana zaujuha yabki wara'aha fi suq. Dan dahulu suaminya itu suaminya Barirah menangis di belakangnya di pasar. wa fi azqatil Madinah dan di tempat jalan yang sempit di kota Madinah. Yatlubu alla takhtar nafsaha. Yang dia menangis kemudian meminta agar supaya jangan istrinya itu memilih ya. Ya, untuk memilih. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia datang si Mugis ini datang kepada Nabi SAW waqala lahu dan berucap pada Nabi Isfa'li ya Rasulullah Tolonglah aku wahai Rasulullah indaha untuknya untuk istriku Fakullama eh, fakallamaha an-nabiyyu sallallahu alaihi Kemudian Nabi pun berucap kepada istrinya ya kemudian mengucapkan kepadanya irji'i ila mugis kembalilah engkau kepada mugis qalat berkata barirah ya Rasulullah wahai Rasulullah in kunta ta'muruni fasam'an wa ta'ah jika engkau memerintahkan aku Maka aku akan mendengar dan taat Wa in kunta tusiru alayya fala hajata lifi Kalau engkau memberikan isyarat atasku kepada orang ini maka tidak ada keperluan untukku. Qala berkata Nabi bal usiru bahkan aku memberikan isyarat Qalat berkata Barirah, "La hajata alifi. aku tidak punya keperluan terhadap orang ini." mantap tak? Hmm. Kira-kira ada nggak zaman sekarang wanita seperti itu? Ada. mantap kan? Padahal Nabi loh, Nabi. Nabi yang beri bimbingan, Nabi yang memberikan syarat. Padahal kalau syariat, Nabi sudah memberikan arahan, itu diikuti harusnya. Nabi sendiri karena kebaikan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi ini enggak, ya. Annaha lam takbal syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam tarham ar-rajula alladhi yamsi wara'aha yabki fil aswaq. Dalam kisah ini Barirah tidak menerima syafaat Nabi, pertolongan Nabi kepada laki-laki tadi. Dan tidak memberi dia tidak memberikan rasa sayang kepada suaminya alladhi yamsi wara'aha yang berjalan di belakangnya sambil menangis di pasar nah, itu. apa kisahnya wal khitab bil ayah li rasul saw. sedangkan arah pembicaraan dalam ayat ini kepada Rasul saw. ida wujiha ilai bikul Apabila ayat ini diarahkan kepada Nabi dan katakan kul, katakanlah ya Nabi fil Quran dalam Al-Quran wahwa dalilun alal inayah bihadal kaul, Itu menunjukkan kepada perhatian terhadap ucapan ini ala di umiro ayyakulahu yang Nabi diperintahkan untuk mengucapkannya. Itu apa? In kuntum Allah fattabi'uni. Itu. Kalau engkau mencinta Allah, ikutlah aku. Aku sudah memberikan isyarat Aku sudah memerintahkan kamu. Paham ini? Ya. Taib. Ini contoh saja ya. Tadi ceritanya kita teruskan. Nah, contoh saja. Li'anna hada amrun bitablik al-khas al qaul. Karena perintah ini dengan penyampaian yang khusus terhadap ucapan ini yaitu kul amal qur'anu kulluhu faqad umira ayyakulahu kullahu lakin ba'dul asya yukhas Adapun Al-Qur'an seluruhnya sungguh telah diperintahkan untuk mengucapkan ucapan ini akan tetapi sebagian sesuatu yang diperintahkan dengan ini itu lebih khusus itu bikul mislu kullil mu'minina yaguddu min absarihim sama ini katakan Rasul kepada orang beriman untuk dia memundurkan pandangan-pandangan mereka. An-Nur ayat 30. Atau kata yang lain, wa qulil mu'minat yaghdhuna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat ya menundukkan apa? pandangan-pandangan mereka. Atau kalimat yang lain, qul ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan oleh ya manusia, oleh ya, sekalian manusia, sungguhnya aku ada Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Ini contoh-contoh saja dengan kalimat kul. Ya. Dan itu khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sesuatu setelah kalimat kul. Wa ma asbaha dzalik dan apa yang seperti itu fa hadza amrun bitablighi hadza syai' al-khasi bi'ainihi fayakunu fi dzalik taukidun. Maka ini perintah untuk penyampaian sesuatu yang khusus dengan sendirinya itu dengan Nabi SAW khusus sendiri menyampaikan maka jadilah yang demikian itu penekanan wa dalilun alal inayah bihi dan dalil atas perhatian Nabi Muhammad SAW dengan perkara tersebut wa syakka ya, yajibu al-iktina biha maka ini tidak keraguan untuk kita atau untuk memperhatikan masalah ini. Baik. Kemudian fala yakfi ayatiya insanun maka tidak cukup untuk seorang itu datang wayakul dan berkata ana uhibbullah aku mencintai Allah Wa ana habibullah, aku adalah kekasih Allah. Baik. Ana habibullah. Kama yadda'i unasun anahum awliya ulillah Sebagaimana sebab ada orang-orang atau manusia itu mengaku sungguhnya mereka kekasih-kekasih Allah. Walakin alladhi yaz'amu annahu min auliyaillah namtahinuh akan tetapi yang mengaku bahwasanya dia dari kekasih-kasih Allah kami akan mengujinya nanduru kami akan melihat hal huwa mu'minun taqi apakah dia seorang mukmin yang bertakwa wa huwa dia orang yang jujur au huwa asin fasik Dajjal yuridu ayusraka bihi allah fil mahabbah wa ta'ah Atau dia seorang yang bermaksiat Orang yang fasik Tidak taat Dajjal pembohong Yang ingin diserikatkan dengannya bersama Allah Di dalam mencintai dan dalam ketaatan Dajjal di sini bukan makna Dajjal yang hakiki Tapi secara bahasa Dajjal tanya pembohong. Dajjalnya memang pem pembohong, suka berbohong. Karena dajjal itu memang membohong. Dia itu seorang yang membohongi orang yang didatangi. Maka disebut dengan dajjal. Tapi dajjal yang hakiki bukan ini, ini makna saja secara bahasa. Baik. Kemudian fahuwa aduun Walaysa biwaliyin Dia adalah musuh bukan wali Bukan kekasih Lianna Allah qala fi mizan al-awliya Karena Allah pernah berfirman Di dalam Al-Quran tentang timbangan seorang awliya Kekasih Allah Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim Walahum yahzanun Alladina amanu wa kanu yattakun Apa mas? Ah, sambung Gak ada yang bisa nyambung. Ini sering dibaca oleh imam-imam. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa? Ah itu. Baik. Eh, ada yang apa, Enggak ada yang bisa nyambung. Eh dari kalangan para pelajar apa namanya pengabdian gimana? Hah? Gak bisa. Nah, itu. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kasih Allah itu tidaklah takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Dan orang-orang dan ah, orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa Itu kekasih Allah itu orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa Yunus Qauluhu Qul in kuntum tuhibbunallaha Innal khitab huna ghairu ma'lumin bisyaks al-mukhatab Sesungguhnya arah pembicaraan di sini belum diketahui kepada seseorang yang diajak bicara. Itu kul katakanlah. Lakinnahu ma'lumun bil makna akan tapi diketahui dengan makna. Yustafadu maknahu mimma ba'dah Atau mimma ba'du Diambil dari Atau diambil maknanya Istimah faedah maknanya Dari ayat yang setelahnya Eh Kul limanidda'a anahu yuhibbullah Itu katakan kepada orang yang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah Jadi kul ada in kuntum tuhibbunallah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu kalimat yang datang setelah kul berarti kita sudah tahu maknanya apa wal jumlatu huna syartiyah kalimat yang disebutkan di sini dalam bentuk syarat wa fi'lu syarat ada fi'il syaratnya kuntum dari kata apa dan apa Mas kuntum itu ya Rafif kata kuntum itu dari apa dan apa Ayo jangan ngomong Antum aja Rafif Nah Antum Gak dengar Ustaz Aku gak dengar Kamu dengar Sedikit dengar sedikit. Kamu dengar gak? Kamu Gak Nah Ah, sana. Dengan domir antum itu. Karena Zaid antum menjadi kuntum. Baik. Baik, betul. Wa jawabuhu jawab syaratnya, syarat itu ada jawabannya, fattabi'uni, maka itulah aku. Jadi, ya, jika kalian mencintai Allah, jika syarat dengan fiil syaratnya kuntum Kemudian jawab syaratnya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wajaat alfa fil jawab li'anna al-jumlah talabiyah. Kenapa di situ datangkan fa pada jawaban? itu karena jumlahnya berbentuk talabiyah, permintaan. Wa in kanat jumlah al-jawab talabiyah wajaba iktiraniha atau wajaba iktiranuha bil fa. Maka kalau jumlah jawab itu berupa tolabiyah permintaan, perintah, maka wajib mengkaitkannya dengan kata fa, fattabi'uni dengan huruf fa. Baik. Wa qawluhu fattabi'uni ay alama ana alaihi minasy syariah akidatan wa qawlan wa fi'lan wa tarkan faman ittaba'a rasula fi hadil arba sidqun fi ittibaihi ya wa man khalafa fa huwa ghairu sadiq maksudnya mengikuti aku apa atas apa yang aku berada dari syariat ini untuk ikuti kata nabi baik secara akidah ucapan perbuatan meninggalkan atau mengerasanakan Itu semua mengikuti Nabi. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dengan empat perkara ini secara jujur di dalam pengikutannya, maka dia orang yang sidik. Itu tadi orang yang disebut dengan fattabiuni. Wa man khalafa fa huwa Dan orang yang menyelisihinya maka dia tidak jujur. Eh. Akidatan disebutkan di sini oleh beliau Bihai sutakunu akidatuhu ala makan alai rasul wa ashabuhu yang mana keadaan akidahnya orang ini di atas apa yang Nabi SAW berada di atasnya dan para sahabatnya la tahrifun wa la ta'tilun wa la takihun wa la tamsilun tidak dalam bentuk merubah-rubah ayat atau hadis menyimpangkan maknanya tidak menolak pula ayat hadis tidak juga membagaimanakan sifat-sifat Allah dan tidak pula menyamakan sifat-sifat Allah. Wala syakka wala taraddud, taraddud ya. Tidak ada keraguan dan tidak punya kebimbangan. Bal imanun kamilun khalun min jami'i syawaib. Bahkan iman itu sempurna, kosong dari seluruh campuran-campuran kesyirikan. Ya. Wa qawlan secara ucapan la yazidu wa la yanqus amma ja'at bihi syariah al aqwal tidak bertambah tidak berkurang dari apa-apa yang telah datang dengannya syariat ini dari ucapan-ucapan artinya nah, tidak menambah dan tidak mengurangi syariat ini wa fi'lan kadzalik la yazidu wa la yanqus perbuatannya juga tidak menambah tidak berkurang mengurangi dalam apa yang telah dilakukan dalam syariat Watarkan bihaisu yatruku malam ya ya'malhu ar-rasul alaihi salatu wasalam. Itu mana dia meninggalkan apa yang Nabi SAW tidak mengamalkannya. Meninggalkan apa yang Nabi SAW tidak mengamalkannya. Wa kullu ma lam yata'abbadu lam yata'abbad bihi ar-rasul yajibu alaihi an la yata'abbada bihi setiap apa yang Nabi tidak mengibadahi dengannya wajib dia untuk tidak juga mengibadahi dengannya. Baik. Sudah adzan belum? Hah? Belum. Baik. Kalau kemudian fa in ta'abbada bihi walau annahu yaqul kalau dia beribadah dengan apa yang Nabi SAW tidak beribadah dengannya Walaupun dia berkata Innahu yuhibbu rasulah fa inna da'wahu kadibatun Sungguhnya dia mencintai Rasul Dia mengatakan demikian Padahal dia mengerjakan apa yang Nabi tidak beribadah dengannya Dia mencintai Rasul Maka sesungguhnya pengakuannya ini dusta Lau kunta tuhibbuhu haqqan ya, Kalau seandainya engkau mencintai Nabi itu secara benar la taba'tahu haqqan. Sungguh engkau akan mengikuti dia dengan benar pula. Walida, oleh sebab ini najidul insana min bani Adam kita bisa mendapati manusia dari bani Adam ini manusia ida ahabba syakhsan ghair rasul apabila dia mencintai seorang selain Rasul SAW tajiduhu Ya yatarassam khatahu engkau mendapati dia itu akan mengingat-ingat kesalahannya yu'jibu bihi wa yangdur mada yaf'alu wa yaf'aluhu dia akan merasa bangga yu'jib ta'ajub memandang orang ini ya apa yang dikerjakan apa yang dikerjakannya paham ini Mas kalau dia Pak mencintai seorang akan mengingat-ingat orang tersebut ya Ah, apa bukan khotoyahu, khotohu langkahnya ya, apa? Jadi kalau saya terjemahkan kesalahan saya. Jadi mengingat-ingat langkahnya, gerak-geriknya. Merasa takjub dengannya, memandangnya apa yang dikerjakan. Itu kalau orang mencintai manusia biasa. Ya tak? Ya tak? Nah, apalagi dia harus mencintai Rasul, harusnya mengikuti Rasulullah SAW. Itu pengkiasan yang bagus, perbandingan yang bagus. Ya. Itu secara umum dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan nanti kita akan sampai kepada penjelasan tentang faidah-faidahnya. Ya, belum, kita masih beberapa ayat yang kita sebutkan belum kita apa sebutkan daripada maknanya. Begitu aja, Mas. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Eh? Fakullun yad'i waslan li Wa Lailah la tukiru lahum bidahlik. Nah, semua orang mengaku berhubungan dengan Laila tapi Laila tidak menyatakan kepada mereka demikian itu. Eh. Dah, cukup. Ada yang mau bertanya silakan. Mana iman? Iman malah pergi, tindak pundi. Hmm? Oh, telepon. Telepon sopo? Sopo sih telepon? Penting, Boh. Bilang aja aku masih taklim. Mengkedise. Mungkin ada yang tanya di situ bisa jadi. Siapa yang bisa main komputer? Siapa yang bisa main itu? Yang pernah diajarin siapa? Siapa yang pernah diajarin, Mas? Eh, Eh, Mer, tolong Mer. Kasihan itu. Wong ditinggal lepas saya nunggu kalau ada yang tanya. Ah. Coba lihat ada pertanyaan enggak, Mas? Satu, ya, itu alhamdulillah. Ada pertanyaan. Baik, silakan. Assalamualaikum. atau Iya, artinya hakikinya beragama itu adalah dengan menjalani manhaj yang sahih, cara beragama yang benar. Nah, cara beragama yang benar itu masuk padanya bagaimana kita mengamalkan agama ini dengan dalil-dalil yang sahih. Itu diantara manhaj beragama, cara beragama yang benar. Yaitu mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Itu diantaranya. Jadi dia dipisahkan tadi hadis yang sahih kalau manhaj yang benar. Tapi manhaj yang benar itu mencakup mengamalkan hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis yang hasan. Eh. Oh iya tetap mengamalkan suatu dengan bimbingan Makanya kita diperintahkan untuk belajar nah, Mempelajari ilmu Talabul ilm tetap Mempelajari ilmu sehingga kita mengamalkan sesuatu yang sahih pula Yang kita tahu itu dengan bimbingan para ulama itu dengan belajar tadi. Ya, betul itu. Kalau baca sendiri saya yakin kita ini siapa? Kalau baca semua agama ini kita baca sendiri, pelajaran agama kita baca sendiri, kita ini siapa? Ya, kita bertanya diri kita, qadra nafsi. Kadar jiwa kita ini sampai mana? Kalau semua pelajaran agama, pengetahuan agama itu kita baca sendiri saja tanpa adanya guru, kita yakinlah kita tidak bisa. Hmm, otak kita itu sampai di mana? Sepintar-pintar kita juga kita sudah bisa tahu kadarnya. Ya kami ya. ini ya? Ada bimbing, bimbingan. Dan memang agama seperti itu. Agama seperti itu dengan bimbingan dari guru-gurunya. Itu apa? Ayo sebutkan yang pelan-pelan tapi mantap. Ayo. Iya. Ayo si Arjuna, siapa namanya? Ah, Muhammad. Ayo, eh. Ayo mengertilah yang orang yang harus belajar dengan baik itu bagaimana. Ada baik sihirnya. Irsyadul Ustadz Nah, irsyadul ustad, bimbingan guru ustad, itu penting. Ya, irsyadul ustad. Hmm, tep. Apalagi Mas, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Hah? Iya. ya kalau pinjaman di bank itu tanpa embel-embel yang tidak boleh ya nggak apa-apa di banknya nggak apa-apa tapi kalau perjanjiannya itu perjanjian yang riba nggak boleh yang harus menahan diri pinjam di banknya nggak apa-apa ya tetapi yang tidak boleh itu ketika kita mengadakan perjanjian-perjanjian yang embel-embelnya perjanjian-perjanjian yang tidak diperbolehkan. Baik ya. menunda tapi masih mengerjakan. Ya? Oh. Ya, nasihatnya berikanlah dia tentang hal-hal yang baik tentang akhirat. Karena ya, dia orang yang beriman bagus sebelumnya, tentunya dia ingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Bahwa akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Nah, akhirat lebih baik dari kehidupan dunia. Itu harus di berikan penanaman seperti itu. Dan janganlah kita bergaul dengan hal-hal yang bisa melemahkan kita dari sholat ya di awal waktu atau di tempat waktunya. Karena pahala besar di sisi Allah. Pahala itu akan didapatkan di akhirat, bukan di dunia. Ya. Mungkin itu diantaranya ya, tentunya bagus banyak ya. Tapi paling bagus mengingatkan dia tentang akhirat. Karena dia orang yang pernah ber, pernah melakukan sesuatu yang baik. Dia pasti tahu tentang akhirat. Ingatkan tentang akhirat. Ustaz izin bertanya apakah air zam-zam boleh diperjualbelikan? Baik. Air zam-zam boleh saja diperjualbelikan. Tidak ada masalah, nggak ada yang larang. Kalau yang larang itu di Saudi ya, kamu harus mengikutinya di negeri Saudi. Ya, tapi asalnya boleh saja karena barang ini barang yang macanan yang gratis kemudian diambil kemudian dijual boleh tapi ingat kamu berada di negeri Saudi yang tidak boleh memperjualkan ini kecuali petugas-petugas tertentu yang memang diperbolehkan untuk menjualnya. Paham ya? ya. Boleh, tidak masalah. Tapi ada yang berpendapat begini, Zam-zam itu dicampur dengan air yang banyak jadinya zam-zam. Jadi <laughs> ya, itulah yang membuat pemalsuan di situ. Eh, zam-zam dicampur dengan satu liter zam-zam dicampur sepuluh liter jadi zam-zam katanya. <laughs> Ayo wis kan aku ya wis. Jadinya palsu itu. <laughs> Penamaan mereka tetap zam-zam, tapi kalau diperiksa ya zat-zatnya sudah berbeda sama zam-zam asli. Ya. Begitu ya. Nah. Apa lagi Mas? Apa yang mau tanya? nih Mas Mas Marno Hah? Itu kayak parodi wae. Hmm. Eh, apa pertanyaannya? Ah. Oh, pertanyaannya begitu. Ya, jadi tadi pertanyaannya kurang lebih cara menador dengan naik pohon rambutan atau pohon sirsak atau pohon apalah. Nah, kemudian si wanita berada di balik pintu atau di balik jendela atau di balik dinding lah misalnya. Ada? Hmm. Itu parodi namanya ya. Hmm. <laughs> Jadi secara secara secara syariat boleh saja, enggak ada masalah, tapi itu takaluf. Ya, takaluf berarti enggak boleh. Asalnya boleh tapi tidak boleh karena takaluf terlalu berlebihan. Satu, takalufnya bisa jadi seorang laki-laki tadi kalau naik naik panjat apa? ala panjat pohon itu kakinya gemeteran misalnya. Nah, bahaya. Hmm. Antum tahu, orang yang nggak pernah naik pohon tuh kalau naik pohon kakinya apa? Gemeteran. Bahaya. Hmm. Itu takaluf namanya, bisa membahayakan itu. Jadi kalau nador nador saja. Pertama yang datang itu betul. Tapi nggak apa-apa. Nador dengan cara nginjen boleh. Ya. Itu dalam kisah sahabat ada. Sahabat mau menikahi seorang dia tidak melamar dulu. Tapi dia menginjen. Tapi niatnya untuk menikahi. Artinya kalau nggak jadi pun nggak apa-apa. Tapi dia niat sungguh-sungguh bukan main-main. Ah iya maksudnya saya gini, saya terangkan itu dulu. Jadi Nginjen tau nginjen Mas. tuh, piye iki Mas bahasa Indonesia ini apa? Iki pada orang ngerti. nah, intip, ngintip. Ngintip itu boleh asalnya karena di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang wanita tapi dia ngintip dulu. Tapi dia niatnya menikahi, niatnya menikahi. Sungguh-sungguh kalau nggak jadi pun nggak apa-apa. Yang penting bukan untuk main-main. Oleh. Aib ya, baik. Nah, cara yang bagus yang paling bagus terbuka adalah datangi dan menadornya dengan ada di situ uh, walinya atau orang-orang yang menjadi mahramnya. Ya. Ya, itu paling bagus. Kalau CV tadi apa tadi? CV kok bisa? CV-nya kenapa? Biodata. Nah, Oh, Ya nggak apa-apa itu haknya dia kan, eh, haknya dia, haknya pilihan. Eh, jangan kita jangan apa, jangan merasa kita sudah dimiliki, enggak kan? itu pilihan. Nah, makanya itu tadi, makanya tadi cara yang bagus baik-baik. Nah, kalau CVCB tadi bagus juga, tapi harus kelanjutan, melanjutkan. Ya, ya barakallahu fiq. Berarti Mas Marno sudah mengalami ya? Wah, itu toh, benar toh. Insyaallah. Ah. <laughs> Oh, es, Mantap toh. Nah, jangan dikira loh, Mas. Nah, bisa dikira. Hmm. hmm. Gak bisa dikira toh. Nah, nah. lagi Mas? Eh, ini ada pertanyaan nih, betul ya? Afwan ya. Yep. Afwan Ustadz, apakah duduk bersandar dengan tangan kiri ketika dalam majelis ilmu merupakan duduk yang kurang? Ya enggak, kalau ini dilarang itu ketika memang kita sedang makan bersandar ya. Kalau memang itu tidak ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Kadang-kadang orang duduk itu kakinya sakit atau pahanya sakit, maka dia butuh adanya tekanan kangannya, maka itu boleh. Ya. Tapi asalnya tidak boleh kita makan sambil bersandar. Bersandar itu maksudnya bersandar dengan tangan. Ya dalam hadis itu. Mutaki dengan tangan, bukan dengan badan. Paham ya? Jadi muttaqi yang disebut dalam hadis-hadis Nabi itu bersandar dengan tangan. Bertumpu dengan apa? Tangan. Tapi kalau memang dia kebutuhan dengan tangan karena duduknya pantatnya sakit atau bagian yang sakit dia harus bertumpu dengan tangan itu hajat keperluan. Seperti saya kan di Yaman pernah ditegur oleh orang Yaman. Bahkan bersama saya tangan saya itu tak bertumpu kiri. Karena memang kaki saya itu nggak kuat kalau apa e, kaki sebelah kanan itu nggak kuat kalau agak miring harusnya maka bertumpu ya mengapa hajat keperluan karena itu kondisi yang memaksa ya. kalau nggak begitu terbalik saya nanti miring terbalik ya nah. Eh. tidak begitu aja nah. ada lagi Maksud maksudnya gimana? Boah itu keberkahan itu nggak ada itu, Mas. Itu satu menjual kesyirikan ya. Menjual keyakinan syirik. Dan orang yang berbuat demikian orang yang berbuat syirik. Ah, boleh. Hmm. Ya itulah semuanya ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya duit. Gitu. Bukan. nggak boleh, Mas. Ya, kan? Hmm. Harus di Ya, keutamaan minum zam-zam itu doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a waris rizqan wasifaan dikuli da'in. Itu doa. Nabi SAW berdoa sambil meminum air zam-zam. Eh. Adapun keyakinan dengan cara-cara tadi tidak ada dalam riwayat atau dalam contoh Nabi SAW. Dengan satu tetes atau itu ya ada. Ya. Itu yang mungkin Ustaz berikan gambaran saja. Tidak masalah pengkabulan itu dari Allah, tapi dengan cara-cara seperti itu tidak ada contohannya. Ya, ditinggalkan saja. Cukup meminumnya satu tetes juga nggak apa-apa. Tapi dengan apa? Dengan doa yang ada tadi. Tidak punya keyakinan bahwa satu tetes itu akan kemudian mendatangkan apa? Mendatangkan daripada syarat untuk didatangkan ija ijabah Allah itu salah ya sama-sama diijabahi tapi tidak ada keyakinan seperti itu baik dah insyaallah sudah cukup ada yang mau tanya silakan Nah, nama nama tu. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, Alasan dulu ya, seperti itu selesai. Iqbal Hausan Azil Qawi Fayad Faiz Abdullah Rafif Ismail Fairuz, Fairuz, Asas Khalid Ahsanul Mutakin Azam Denis Aisyah Kamar mandi. Abekar, Jul, Damar, Ayub, Azid, Barik, Zidlan, Zilbi, Irbat, Ahmad, Akhwan, Umair, Opal, Wildan, Mabil, Ahsan, Nawaf, oh, insyaallah. Sufyan, Nu'man, Uton, Eh, chaval.